Iku pangeran gitu. Terus pangeran dambal manusia niku warofa ba'dhum faqa ba'din apa darajatil yattakhidha ba'dhum ba'dun sukhriya. Sukhriya iku go nyek-nyekan. Lho nggih to, saiki misale sampean apal Quran larise iku yo ya mergo wong sugih. Ora iso mbok arani apal Quran buta wong sugih. Engko wong sugih lalah ditekdir buta tenan. Mbok digo jimat, mbok tabarruk, pokoke buta. Pejabat kayak ngoten nang gerwaya pejabat sulan kiai. Tapi kiai ini bangga ya ora kena. Engko ya ini sing butuh. Jadi bar dibutuhno butuh, bar dibutuhno butuh. Pokoke walhasil iku nggih ngoten Tapi umpama tampo iku dadi han, hancur. Mulane zaman Rasulullah Sugeng niku nak damel contoh niku kowe mbek pembantu iku apik endi? Jare Nabi, umpama ora ana pembantu kowe ya ora iso nglakoni penggawean. Cuma wong iku ditakdir pangeran dadi napa pembantu pembantu. Lani kalau nate maos tenggene hadis sarate sodakoh ditompo pangeran niku ana sitok sing mesti ditompo nek kowe iso nglakoni kowe ra ngrasa ngekeki wong iku koyok butuhe wong iku ning kowe dadi padha begitu juga mulang begitu ya dakwah misalnya kula sodakoh ning ruhin 10000 utawa 100000 sing luwih butuh ning dhuwit sapa ruhin butuh dhuwit mergo melarat oke okay butuh duit. Aku butuh ganjaran. Bentuk ganjaran ganjarane sedekah. Berarti butuh sing nampa. mestinya setiap kue sedekah yang ngrasa kue butuh sing di sedekah. Yaiku piye di ditampa pangeran ngenteni ono sing nompo. Jadi kue kudu aja di perasaan kue ngekei. Nak di perasaan ngekei kue kok otoriter ngerasa sok rawan undat-undat, rawan sok berjasa. Padahal kue yo ya butuh saya saiki sono sistem perbankan malah kita nak sudah kau rano guna nih. Artinya rano guna nih ngeten, Kau nyimpen duit ning BCA sak miliar kan tetap sak miliar. Ning BRI sak miliar sak miliar. uang sudah kau kan lucu ya. Uang Wong tunda tuh jangan goblok tenan. Lah bener goblok nih sudah kau kan jari benti wales nih akhirat. Berarti kan mau kau kau dapat duit nih BCA tabungan kau subuh sumben kan. Berarti kau sudah kau nirukin sak juta ini sanggup baik buat subuh buat subuh sumben nih putih akhirat. Mau buat titip rugen. Ya sudah begitu. Berarti kan gak ono kan faktor amalem neng wong liya kan gak ono kan? Karena kamu yakin tuh kamu ambil di akhir. Lah sodako sing wis kelas begini kemungkinan dibatalkan bina, bilman niwal ada sedikit. Kayak ulo mulang. Mulang. Ya wis nggak aku bentuk swarga. Ya selesai kan? Tapi nak aku ngerasa berjasa, Aku pengen dihormati, tersinggung macam-macam ruwet keluar sejenis itu paham. Nauzubillah itu kampungan mulang mereka rupat. Jadi bento, nanti jadi apa Bento. Lah iku latih ya. ilmu hakikat itu dilatih. Nanti lama-lama baik. Sampean ngaji juga gitu, ora usah PBS ngaji ditulis pangeran ya sudah. Paham ya? Niku asli dasar hukum. Terus ngendikane pangeran, pangeran nak gawe salah iku terus barokah artis yang wayu-wayu niku iku sebagian untuk duit kok iklan sampo. Iklan sampo ana sampo barokah kutu, paham ya? mau pangeran gak gawe ketombe iku ora pabrik sampo. Ora ana karyawan. Lah iya no ngono nih kok barokah nopo kutu, paham? Ya? Iku pangeran. Ini nggih tontonan, iku pangeran kira oleh protes. Jadi nih ketika Nabi uangku nak mulyo nemen-nemen eling hampir semua asbabur rizki ku songko masalah-masalah kesalahan iku sebagai pangeran ngenyak menuso nak kue trimo ngono Mulane Sayyidina Ali nyontokno beberapa inane menuso iku kue nak sholat iku ora ora oleh ana najis. Jadi nak kena telek diumbah, nak kelambine najis diumbah. Tapi duwe pertontonan sing naif, rupa-rupane tiap wong sholat itu mesti nggawa wetenge. Wetenge ana taeke. Di wong ngalor ngidul nggawa WC. Dadi kena eling ngono mulyane ku ning ndi? Wis diarani wajib suci tapi tetap gledek nggawa WC. Iku pangeran. Jadi wong nak mulya nak mlete kon eling mafi maiddatika. Mulane ketika Sayyidina Ali wong nak mlete mbok eling sing digawa iku apa? Maksude WC niku sing digawa napa ngalor ngalor gitu. Dieling-eling gitu. Terus niki ngaji ben sampean roh. Jadi konflik-konflik niku asal tidak sampai maksiat kados saling bunuh itu baik. Ketatanan sosial ini bergantung mereka harus saling beda. Kalau nanti mau riwayat teng sebuah kitab, kalau yakin hadis itu tidak doif. La tazalu ummati fi khairin mata bayanu. Umatku ini akan selalu baik kalau mereka itu beda. Kalau mereka itu mau nopo beda, tapi jangan dipaksakan beda lah. Ya kalau mereka itu mau beda. Tapi kalau mereka sepakat malah tidak nopo baik. Karena dalam banyak kebaikan ini gimana butuh macam-macam. Misalnya tiang itikaf kafe ning masjid, rano wong neng perapatan, rano kecelakaan sing nulung sobo. Nak nong kesasar sing ditakoi, sobo. Misalnya wong kafe seneng neng masjid, lalu terus keluarganya sing ngurusi sobo. Tapi kabeh ning omah sing ngurusi masjid sobo wahaka ada di semua sistem fardu kifayah itu. Mulai fardu kifayah cara fakih ana salat mati yang ana sing nyolati sitok loro ya wis. Liyane ben ning omah. Lan Imam Syafi'i ngendikan aja geman ulama men tekone salat jenazah. Nek nah, ora teko ora teko ae. Nggo nunjukno nek iku ora wajib. Tapi nani kene rawani kan darani sombong. Ya perkara ini tadi sekali sepakat semua wong sak desa salat jenazah omah kosong nek ana maling tanggung jawab sapa? Mulane terus fikih damel kesimpulan ciri utama verbi napa nak ono sing nglakoni wis cukup liyane napa gu gugur. Mergo kuwatir bahaya nak semuanya melakukan hal itu. Paham gitu, terus saat ini mulai dilatih menerima perbedaan-perbedaan. Terus umpomo menuso ora saling beda, malah sistem ibadah napa han hancur. Lahud dimat suamiu wa biyau wa solawatu yuth, wa masajidu napa yuskaru fiha smu wa walayan wa la nopo wa napa mayan suru. niku wis kersane pangeran Terus nomor kali ayat alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholat wa atawu zakah. Ciri utama tiang saya itu kalau sudah diberi kekuasaan, diberi kesempatan baik. Niku mereka mendirikan sholat, melakukan zakat. Terus wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Mau melakukan perintah bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Nah ini yang agak sensitif kalau terang nongki masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Niki Dawi Ibnu Khaldun nih kalau kutip. Biar sampean nggak jadi ekstremis tapi ya juga tidak jadi pemalas. Ngetan gak masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ambron Amrun itu maknanya urusan nggih. Amrun maknanya apa? Urusan. Manhiun mungkar maknanya aneh. Jadi mungkar maknanya apa? Aneh. darah ini ma'ruf dikenal nggih. Ma'ruf maknanya apa? Dikenal. Mungkar maknanya aneh. Iki rungokno tenan iki. Kula baleni malih iki. Kaya wong dikeloni rabu bojone kan aneh, rabu bojone kok ngeloni, berarti mungkar. Wong ngeloni bojone wajar, dikeloni bojone dhewe. Wong nganggo sepeda motor dhewe wajar, ma'ruf. Wae wong kok dinggo tanpa pamit dijupuk aneh, napa? Mungkar. Sebab itu ma'ruf dan mungkar itu aslinya gak butuh syariat, butuh fitrahnya manusia. Manusia. Nah, kata Ibnu Khaldun, Sebetulnya nahi mungkar itu tidak kok kamu ketemu orang maksiat terus kamu paksa kamu jangan melakukan itu. Itu tidak harus begitu. Bisa surahnya itu intiha, intiha anil mungkar. Misalnya begini nih yang dicontohkan ya. Ini kalau tek kutip dulu ya hati saya. Mar amin kumungkaron falihuyiruhu biadi. Fa ilam yastati fa bilisanihi. Fa ilam yastati fa biqalbi. Terus at ataful iman. Begini, cara gambarkan. Dulu itu pernah ada kelompok ekstremis di mana dia itu minoritas sekali melawan dinasti yang kuat. Zaman pemerintahan Abbasiyah, Fatimiyah macam-macam. Akhirnya dihukum gantung. Walhasil akhirnya mati sia-sia. Karena dia tanpa kekuatan mau merubah nopo? Mau merubah nopo? Kemungkaran. Walhasil terus banyak ulama yang menemukan hadis ma ba'asallahu nabiyan illa fi mana'atin min qaumi. Niki rungokno tenan ya. Dan saya tidak main-main dengan fatwa ini. Allah tidak pernah ngutus nabi kecuali dari kelompok keluarga terhormat untuk menghadap untuk cara saniki untuk supaya melindungi dari kekerasan sosi, sosial. Saya beri contoh gini, ini rumah tenan gini, sampean ora pribadi. Kanjeng Nabi ora mangkelno cara wong kafir Mekah, tapi ora dipateni, bahkan nggak pernah dilukai. Mergo Nabi sanggeng suku nopo Quraisy. Sementara sahabatnya karena wong biasa Bilal disiksa, Ammar disiksa, Yasir disiksa. Tapi Kanjeng Nabi boten. Mergo Nopo Dari keluarga Nopo terhormat. Padahal wong Quraisy gak seneng blas Nabi. Nabi Su'ab nggih ngoten. Nabi Su'aib itu kaum merah seneng, tapi orang disiksa. Perkarane song cara ini Gus utawa nengrat Sampai kaum nak muni Ya Su'aib, andekan saya tidak mempertimbangkan keluarga Anda, pasti Anda sudah saya siksa. Walau la roh tuka la jamnaka wama anta alaina biasis. Walau la roh tuka, umpomo ra kelompok em, kue ra keluarga nengrat rat tak siksa. Wama anta alaina biasis, kamu itu tidak siapa-siapa. Lainnya lebih siap jawab, Kola arohti a'azu alikum minabo. Faham ini rumah notenan. Nah, kalau begitu berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu bergantung asobia, bergantung satu kekuatan, ima kekuatan legal politik, wa ima kekuatan sistem keluarga maupun sistem nopo sosial. Kalau ndak kamu akan sia-sia. Karena tidak ada nabi diutus kecuali dari kalangan apa terhormat. Supaya masa-masa dakwah salah itu nggak sampai dibunuh. Gini wow kasus Nabi Su'aib kaumnya apa? Kol apa jenenge walau laroh tuka laroh jam naka wama anta alena biasis. Kala ya kami arohti a'azzu alaikum minallah wattakhadhtumuhu wa ra'akum napa dziriya. Terus lagi Nabi sinten itu soleh. Nabi Soleh juga begitu. Nabi Soleh itu orang terhormat sehingga kaumnya bilang, kalu ya solihu qad tapi fina marjuang qoblada." Oh, marjuan kamu ini jadi harapan kita. Kenapa kamu sekarang aneh-aneh? Dan ini gue pengetahuan gitu. Kalau begitu, terus fatwanya Imam Ghazali bin Saman orang sidik-sidik muni amar ma'ruf nahi mungkar. Terus Imam Ghazali berfatwa, La buddha min rojulin min malin au adna jahin yuta hassanu bihi dinu ini radi radi nyinggung santri sing nemen melarat ya, faham Tapi gak apa-apa ini hukum. Mboten mboten apa-apa nak menawa barokah ngaji niki sing melarat teman-teman dadi mboten sida paham nggih niki mergo barokah fatwa niki. Seharusnya orang yang memegang agama itu punya adna malin, nggih punya napa? Adna malin, harta minimal au adna jahin utawa punya status sosial minimal yutahassanu bihi min dini supaya dia bisa membentengi agamanya. saya bayang no misale, kowe iku melarat buruwe wong kafir sing anti Islam. Rungokno nggih, Kue melarat buruwe wong kafir sing anti Islam. Di sistem politik negara yang anti Islam, kowe iso no lakoni salat. Boten saged kan? Bagaimanapun kita nyaman sholat di Indonesia, mergo di sholat. Kita yora ya buru wong kafir sing ngelarang sholat. Artinya kita sekarang sholat nyaman baru barokai adnal mal, ada sistem sosial, adnal jah, sistem apa saja sing menopang sholat itu gak dianggap masa masalah. Lah surat suratul masalah iso mbok wali jajal saya saiki kue urip neng timur Leste misal. dua majikan sing anggap sholat itu masalah ada sistem negara misalnya yang nganggap sholat itu masalah. Kamu kangelan kan sholat.